serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Ashari sebagai Ki Gempang, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Anis sebagai Nyi Dadali, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang anting wulan yang tengah diintai seseorang dari atas pohon yang berada di depan kedai. Anting wulan yang merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian ia pun segera melangkah masuk ke dalam kedai. Sementara di atas pohon itu, rupanya orang yang tengah mengintai anting wulan adalah Ki Gempang. Perlahan ia menguak dahan-dahan pohon itu. Setelah melihat wanita yang berada di depan kedai itu masuk ke dalam, Wanita itukah yang telah membuat anak-anak buahku tak berdaya? Kalau kulihat dari caranya berpakaian, sepertinya dia seorang pendekar. Ya, yeah, lumayan juga paras wanita ini. Semula kukira dia gati. Ah, kukira aku tidak peduli menemui wanita itu. Yang penting sekarang aku sudah tahu itu saja cukup. Dan jika nanti tukang-tukang pukul bayaran itu sudah ada, maka wanita ini harus berada di tanganku. <laughs> ah, sebaiknya sekarang ku tinggalkan saja pohon ini. Hup, hup. Ah, ah, siapa itu? Tiba-tiba Ki Gempang terkejut ketika ia akan mendaratkan kakinya ke tanah. Entah dari mana datangnya, di hadapannya telah berdiri sesosok bayangan menghadangnya. Oh, oh, siapa orang yang berdiri di hadapanku ini? Uh, aku harus menutup wajahku dengan kain ini. Siapa kau kisanak? Dan apa maksudmu berada di atas pohon itu? Apa urusanmu menanyakan kenapa aku berada di atas pohon itu? Hah? Menyingkirlah dari situ. Aku mau pergi. Hmm, nada bicaramu begitu mencurigakan sekali. Apakah kau ingin mengintaiku? Oh, aku baru ingat. Mungkin kau adalah anak buah Ki Kempang. Benarkah begitu, Kisanak? Apa pedulimu mengetahui diriku, hei orang asing? Ah, sudahlah. Kau tidak perlu banyak bicara. Menyingkirlah. Aku tak akan menyingkir sebelum mengetahui siapa kau sebenarnya. Keparat! Rupanya kau mau jual laga di desa Tamiang ini, ha? Baik, kalau kau tidak mau menyingkir. Tapi jangan menyesal. Kalau aku berbuat kasar terhadapmu. Kau pikir aku takut dengan gertakanmu? Heh, bukalah penutup wajahmu itu. Tunjukkan siapa dirimu. Dan dengan membuka penutup wajahmu, itu akan lebih baik daripada aku yang akan membukanya secara kasar. Bangsat! Wanita sombong! Rasakanlah ini! Hujia! Hujia! Hujia! Ki Gempang menerjang dengan kesitnya. Pukulannya nampak berat dan berisi. Untunglah anting wulan berkelit ke samping, sehingga pukulan itu pun menerjang ruangan kosong. Ah, hebat juga kau wanita asing. Kelihatannya kau mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Jangan banyak bicara kau kisanak. Sebaiknya bukalah kain penutup wajahmu itu. Kau pikir aku anak kecil yang mau menuruti kata-katamu? Kalau kau memang penasaran untuk membuka penutup wajahku, bukalah. Lakukan oleh tanganmu sendiri. Iya. Pukulannya begitu cepat dan keras. Aku harus berhati-hati. Jangan sampai tangannya berhasil membuka penutup wajahku. Serangan anting wulan benar-benar gencar. Terjangan tangannya cukup membuat Ki Gempang kewalahan. Ki Gempang berkelip ke kanan dan ke kiri untuk menghindari cengkraman tangan anting wulan dua sosok tubuh yang berkelahi ini mirip sepasang kelelawar yang tengah menari di sinari cahaya rembulan. Setelah beberapa saat keduanya berkelahi, rupanya Ki Gempang sempat lengah. Dan seketika itu juga, tangan Anting bulan berhasil mencengkram kain penutup wajah Ki Gempang. terhuyung ke kiri karena tak bisa mengimbangi berat tubuhnya. Dan secepat itu pula, ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Oh, asap, asap apa ini? Ah, kurang ajar, licik sekali orang itu. Dia lenyap dari hadapanku dengan menggunakan senjata berasap. Oh, senjata apa sebenarnya yang digunakan orang itu? Apakah ia menggunakan benda itu hanya untuk melarikan diri saja? Oh, benar-benar licik. Anting Wulan benar-benar telah tertipu. Ia telah kehilangan jejak. Musuhnya seketika itu juga telah lenyap dari hadapannya. Sambil menarik nafas panjang, mata Anting Wulan pun menyapu suasana di tempat itu. Aku tadi sebenarnya telah berhasil membuka kain penutup wajah orang itu. Tapi sayang, Aku tidak sempat mengenali siapa dia. Apakah dia anak buahnya Ki Kempang? Ya, aku kira juga begitu. Ah, sebaiknya aku kembali ke dalam kedai. Ah, syukurlah wanita itu tidak mengejarku. Mungkin dia tidak tahu kemana aku pergi. Ah, ah. Benar juga apa yang dikatakan anak buahku. Dia benar-benar hebat. Huh, hampir saja tadi aku bertekuk lutut di tangannya. Keparat, wanita itu memang tidak boleh terlalu lama berada di desa ini. Dia harus segera diusir secepatnya. Ya, mau tidak mau, aku harus menyewa tukang-tukang pukul untuk menyingkirkan dia. <laughs> Duduklah, Nyidadali. Aku sengaja memperlakukanmu dengan baik, karena ini perintah dari Ki Gempang. Ya, aku sudah tahu kebiasaan majikanmu. Syukurlah kalau kau sudah tahu. Eh, duduklah. Aku mau masuk ke dalam dulu untuk memberitahukan Ki Gempang. Sambil tersenyum genit, wanita yang bernama Nyidadali ini duduk di serambi depan rumah Ki Gempang. Sementara Goh Rupa sendiri segera melangkah untuk menemui majikannya. Ki Gempang, Ki, Ki, kemana dia? Bukankah tadi masih berada di sini? Ah, oh, apakah dia berada di dalam kamarnya? Sebaiknya, ku ketuk saja ruangan bilik kamarnya. Ki, Ki, Ki Gempang. Ki Gempang, Nyidadali sudah saya bawa kemari. Sekarang dia berada di serambi depan, Ki. Ki! Ki! Wah, tidak ada sautan. Apakah ia sudah tidur? Atau barangkali ia sedang keluar? Ah, kalau begitu, kutunggu di luar saja. Karena melihat majikannya tidak ada, akhirnya Goh Rupa pun segera melangkah keluar tapi belum sempat ia mencapai pintu ruangan depan, tiba-tiba sesosok tangan meraih pundaknya. Ah. Ada apa, Goh Rupa? Kenapa kau mengetuk-ngetuk pintu ruangan bilik kamarku? Ah, saya sampai kaget. Saya kira siapa? Anuki. Nyidadali sudah saya bawa kemari. Dia sekarang berada di serambi depan, Ki. Oh, iya. Ah, panggilkan dia kemari. Ayo. Iya, Ki. Aneh. Kenapa tiba-tiba dia bisa berada di belakangku? Padahal ketika kupanggil tadi, dia tidak ada. Oh, mungkin diam-diam dia mempunyai ilmu yang hebat. goh rupa kemudian segera bergegas melangkah ke serambi depan. Dan sebentar kemudian, dia sudah kembali bersama nyi dadali goh rupa kau keluarlah. Biar aku bicara berdua bersama nyi dadali Baik, Ki. Ah, bagaimana kabarmu, Nyi? <laughs> Baik-baik saja, Ki. Ah, jangan panggil aku dengan sebutan Ki. Oh. Bukankah kau tahu jika aku sedang berhadapan dengan seorang wanita, aku tidak mau dipanggil dengan sebutan seperti itu. Ah, iya. Maafkan aku, Kakang. Ah, duduklah di sini bagus. <laughs> ah, kau tahu kenapa kau kupanggil kemari? <laughs> Iya, saya tahu kakang. Saya memang belum bisa melunasi hutang-hutangmu. Saya belum bisa membayarnya kakang. Ah, sebenarnya masalah hutang itu jangan terlalu kau pikirkan. Aku menyuruh kau datang kemari karena aku butuh kesenangan. Aku rasa kau juga mengertinya, Dadali. <laughs> Saya memang selalu mengerti kesenangan Kakang Gempang. Tapi bagaimana dengan hutang-hutang saya yang setiap saat selalu berbunga? <laughs> Ah, kau seperti tidak pernah pinjam uang padaku saja. Bukankah setiap kau meminjam uang, aku tidak pernah menuntut penggantian? Hmm? <laughs> <laughs> iya, Kakang. Ah, apalagi, sudahlah, kau tidak perlu memikirkan hutang-hutangmu. Kau bebas dari beban itu. oh, benarkah, Kakang? <laughs> iya, iya. Apakah kau masih kurang percaya? Hmm. Ah, saya percaya, Kakang. Tapi apakah saya masih boleh meminjam uang lagi pada Kakang? Oh. <laughs> Ah, Berapa kau butuh uang? Sebutkan saja angkanya. Nanti aku akan menyediakannya. Asal kau tahu bagaimana memperlakukan aku. aku senang melihat penampilanmu yang genit dan menggairahkan ini. Hmm. Eh, bagaimana kalau kita bicara eh, di ruang kamar tidurku saja? Aku rasa di sana suasananya akan lebih hangat. <laughs> Kakang, ayolah. Aku mengerti apa keinginanmu. Ya, sejak tadi pun aku menunggu Kakang untuk mengajakku bicara di ruangan kamar tidurmu. <laughs> Kau memang canda manis yang menggairahkan, Nyi Dadali. <laughs> Ayo, aku sudah tidak tahan untuk melumatkan seluruh tubuhmu. <laughs> ah, kakak. Sambil merangkul tubuh Ki Gempang, Laki-laki setengah tua itu, dari tertawa genit melangkah bersama Ki Gempang ke ruangan kamar tidurnya. Malam semakin larut, udara dingin membekukan pori-pori kulit. Sementara serangga malam tak henti-hentinya bersenandung di dalam dunianya. Sungguh kasihan sekali warga desa Tamyang ini. Mereka benar-benar telah dicekam rasa takut. Ki Kempang dan orang-orangnya telah menguasai daerah ini dengan tindakan yang sewenang-wenang. Sayang sekali, aku harus bertemu Sang Dewi. Kalau tidak, mungkin aku bisa membantu mereka. Ah, mataku sukar sekali untuk dipejamkan. Sebaiknya aku keluar saja dulu. Iya, lebih baik. Aku melihat suasana pantai Gua Karang. Kebetulan cahaya rembulan hampir sepenuhnya bersinar. Mudah-mudahan kita Kitahim tidak bangun dan juga orang-orang Ki Kempang tidak datang. Perlahan, Anting Wulan melangkah keluar. Pintu kedai itu pun ia tutup kembali dan selanjutnya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Tubuh anting bulan pun melesat, kemudian lenyap di antara rimbunnya semak belukar yang kelam. Saat tubuh anting bulan melompat ke sana kemari, bagaikan seekor tupai yang lincah. Sekarang ia telah berdiri di tepi pantai. Ombak bergulung menghantam batu-batu cadas yang kokoh, dan sebagian airnya menjilat-jilat kaki anting bulan. Suasana di pantai ini tidak berubah sejak kutinggalkan dulu. Sang Dewi. Mudah-mudahan kau masih menerima kehadiranku di tempatmu. Aku sekarang ini benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Pantai ini benar-benar membuatku jadi teringat dengan segala peristiwa yang pernah ku alami. Ya, semuanya seakan-akan baru saja terjadi. Kakang Sakapal Wakuna, Kayan Anak, Kenapa aku harus mengalami hal ini? Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Oh, Sang Yang Aku. Aku sekarang benar-benar kesepian. Tak ada lagi orang yang bisa ku cintai. Ya, tapi biar bagaimana, aku harus bisa sadar entah apa. Toh semua ini yang kuasalah yang memberikan. terus bergulung. Sebagian airnya menyapu-nyapu tepi pantai. Anting Wulan kemudian melangkah mendekati sebongkah batu cadas yang keras. Kemudian ia pun duduk di batu itu sambil menatap jauh ke laut lepas. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Anting Wulan di tempat itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamiang. Sampai jumpa.